Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila Amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu atau sebelumnya, Alhamdulillah, di sini ada pertanyaan mengenai seorang ikhwan yang dia tidak bisa untuk mendekat ke markes atau ke manhaj menuntut ilmu dan kegiatannya sehari-hari berdagang dan kami nasihatkan kepada ikhwan itu <clears throat> untuk bersabar dan mengambil sarana-sarana yang bisa dia lampui untuk telah berilmu. Tidak disyaratkan seorang untuk telah berilmu, mereka harus tinggal di tempat-tempat atau di ma'ahid ala ilm Yang jelas dimanapun dia berada, dia berusaha untuk menjaga keistiqomahan dalam agamanya. Dan Alhamdulillah pada zaman ini ada sarana-sarana yang bisa untuk membantu baik dengan rekaman-rekaman atau yang lainnya. Akan tapi tentunya apabila seorang mampu dan bisa untuk takarrok, dia mencurahkan perhatiannya dalam talabul ilmi, maka tentunya hal itu yang paling utama. Dari sini juga, Alhamdulillah, kepada antum semua yang sudah berada dan bisa untuk tinggal dalam lingkungan yang di sana setiap hari kita mengkaji ilmu hendaknya bersyukur dan hendaknya dimanfaatkan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena ternyata di sana banyak dari ikhwan kita yang mereka berangan-angan untuk bisa mendekat ke majelis ilmu akan tapi belum Allah mudahkan. Dan tentunya seorang yang telah Allah mudahkan jangan menyanyiakan nikmat tersebut. Nikmat yang agung ini yang tidak akan dirasakan atau seorang mungkin tidak akan merasakan kebesarannya dan kemuliaannya kecuali ketika dia telah kehilangan nikmat tersebut. Kemudian pada pertemuan yang lalu telah kita ambil keterangan Imam As-Sa'di rahimahullah taala tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin." Hudan lil muttaqin. Di sini hudan tidak disebutkan hidayah untuk apa, petunjuk untuk apa, apa kandungan yang diambil Dengan tidak disebutkannya makmul pada kata hudan. dan untuk menunjukkan makna umum. Keumuman itu bagaimana maksudnya? Makna umum itu mencakup semua bentuk petunjuk yang bisa mengantarkan kepada masalah duniawiyah dan ukhrawiyah. Baik. Allah mengkhususkan di sini hudan lil muttaqin dan pada ayat yang lain hudan lil nas. Bagaimana mendudukkan kedua ayat tersebut? Apa ya? Hudan lil nas, maksudnya hudan hudan lil nas. Nah, amal hudan lil muttaqin ini akhdul asbab dan hasil takwa. Jadi kudarinah itu pada diri itu petunjuk bagi manusia kan tetapi tidak semua manusia bisa mengambil petunjuk tersebut. Nah, idan ma faedah itu, yani faedah di inzalil Quran lahum petunjuk yang bisa mengantarkan kepada kebaikan dunia dan kebaikan di dunia dan di akhirat itu asal Buddha makna umum ini bagi manusia tetapi pada hakikatnya tidak semua manusia tidak bisa mengambil apa dari petunjuk Al-Quran mereka termasuk orang-orang asfia orang-orang yang merugi. Hmm. Berarti hujan linas, yakni apa? Iqamatil hujjah alaihim sebagai petunjuk bagi manusia dan nasib. Pada Al-Quran itu sendiri memang dia sebagai petunjuk bagi semua manusia. Dan akan tapi tidak semua manusia tersebut mengambil Hidayah yang ada adalah Al-Quran Hanyalah orang-orang yang bertakwa saja Yang bisa mengambil yang petunjuk tersebut Berarti fungsi ya Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang sebagai semua manusia itu sebagai iqamatul hujan Nah, santai. Allah Subhanahu wa taala di sini menjadikan ketakwaan termasuk sebagai salah satu sebab seorang mendapatkan hidayah. Apa arti dari takwa itu? Sering kita ulang-ulang, apa artinya Mas? Allah dan Nah itu ya, caranya. Kalau dari takwa itu definisinya sendiri bagaimana? Mengambil perkara-perkara atau hal yang bisa untuk melindungi dari kemurkaan Allah dan dari adabnya ya. mengambil hal-hal yang bisa melindungi dirinya dari apa-apa yang mendatangkan kemurkaan Allah dan adabnya Kemudian caranya dengan apa? Dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Baik. Kita masuk pada ayat selanjutnya. <clears throat> Qala Allah Ta'ala الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Pada ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat orang yang bertakwa tersebut. Kita ambil kalau Allah Ta'ala alladzina yu'minuna bil ghaib yaitu mereka-mereka yang beriman terhadap perkara-perkara yang lain. Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan Hakikatul iman huwa tasdiqut tammu bima akhbarat bihi rasul Al-mutadamminu linqiyadil jawarih Hakikat keimanan adalah pembenaran yang sempurna terhadap apa-apa yang para rasul itu menghabarkannya. Yang pembenaran, pembenaran ini ikhwanifillah bukan sekedar pembenaran dengan lisan dan diyakini dalam hati saja. Akan tapi al lingkia dan jawarih yang terkandung padanya ketundukan diri untuk melaksanakannya dengan amalan perbuatan yang diamalkan apa yang menjadi konsekuensi keimanan tersebut dengan anggota badannya dan inilah akidah ahlu sunnati wal jamaah bahwasanya keimanan ya, harus terkumpul padanya perkara-perkara ini. Atas tiku bil qalb wal qawlu bil lisan wal amalu bil jawarihi wal arhaq wal arkan. Dia membenarkan dalam hatinya, kemudian mengucapkannya dengan lisan dan mewujudkannya dengan amalan perbuatan dengan anggota-anggota badan dia. Atau dengan kata yang lain, para salaf mendefinisikan iman qaulun wa amal. Perkataan dan amalan. Qaulun itu mencakup qaulul qalb wa qaulul lisan. Perkataan hati dan perkataan lisan. Dan amal mencakup amalul qalb wa amalul jawari. Amal hati dan amalan anggota badan. Ini akidah ahlu nanti wal jamaah yang hendaknya senantiasa dibuka oleh seorang muslim. Terlebih lagi mereka-mereka yang mengaku sebagai ahlu sunnati wal jamaah. Dan pada akhir-akhir ini, Alhamdulillah, muncul beberapa pemahaman-pemahaman yang sebenarnya sudah lama dibantah oleh para ulama yaitu di antara pemahaman yang santer yang dimunculkan baru-baru ini adalah pemahaman yang mengakhirkan amalan dari definisi iman. Sehingga menyatakan bahwasanya iman itu cukup dengan keyakinan hati dan ucapan saja. Adapun amalan itu tidak berpengaruh. Seandainya seseorang tidak beramal dengan suatu amalan apabila dia telah meyakini dengan hati dan mengucapkannya dengan lisan itu cukup. Dan ini adalah akidah murjiah. Murjiah yaitu akidah yang mengakhirkan amal dari kata irja, arja'a dia mengakhirkan, ya, mengakhirkan amalan dari ya, kategori iman. Dan murjiah yang kita sebutkan tadi keyakinan mereka dalam masalah iman yang dikatakan oleh para ulama dengan murjiatul fuqaha. Ini golongan murjiah yang paling ringan. Akan tapi walaupun paling ringan dikatakan oleh Ibnu Baz rahimahullah taala bahwasanya perselisihan mereka dengan ahlu sunnah wal jamaah adalah perselisihan yang hakiki, bukan sekedar lafaz saja. Karena murjiatul fuqaha yang baru-baru ini juga dimunculkan kembali oleh sebagian orang yang dijadikan alim ternyata ya, perselisihan mereka dengan ahlu sunnah wal jamaah adalah perselisihan yang maknawi kenapa? karena mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang fatal ketika amalan ya, diakhirkan dari kategori iman seorang akan berkeyakinan bahwasanya walaupun dia tidak beramal tidak beramal sedikit pun meninggalkan salat, meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang jelas dia meyakini dalam hati dan mengucapkannya dengan lisan ini cukup. Ini cukup untuk seorang disebut sebagai iman, seorang yang beriman. Dan tentunya ini adalah akidah yang batil. Kemudian Imam As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر Bukanlah perkaranya dalam masalah iman itu keimanan terhadap perkara-perkara yang bisa dilihat dengan indera kita. Karena kalau yang menjadi tolak ukur keimanan adalah keimanan seorang terhadap perkara-perkara yang bisa dilihat dengan indera, ini tentunya tidak akan bisa dibedakan yang mukmin dan yang kafir. Karena sesuatu yang bisa dilihat dengan indera itu orang-orang yang berakal mesti akan membenarkannya. innahu la yatamayyazu bihal muslimu minal kafir. Karena kalau yang menjadi tolak ukur keimanan adalah keimanan terhadap perkara-perkara yang bisa dilihat dengan indera, maka tidak akan bisa dibedakan antara seorang yang muslim dengan yang kafir. Innama sya'nu fil imani bil ghaib alladhi lam narahu wa lam nusyahidhu. Hanyalah yang menjadi tolak ukur adalah keimanan terhadap hal-hal yang gaib. Perkara-perkara yang gaib alladhi lam narahu wa lam nusyahidhu yang kita tidak melihatnya dan tidak menyaksikannya. Inilah tolak ukur keimanan seorang yang Ikhwanijana. Yang menjadi inti dalam keimanan, keimanan terhadap perkara-perkara yang baik. Kalau perkara-perkara nyata bisa dilihat dengan mata kepala, ini tentunya banyak yang akan membenarkannya. Tetapi kan, ketika perkara tersebut adalah perkara-perkara yang tidak dilihat dan tidak disaksikan inilah yang menjadi tolak ukur keimanan wa innama nu'minu bihi li khabarillahi wa khabari rasulih sallallahu alaihi wasallam hanyalah kita beriman dengan hal-hal yang tidak kita lihat dan tidak kita saksikan tersebut dikarenakan adanya khabar dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inilah hakikat keimanan. Ketika datang berita dari Allah, demikian pula Rasulnya, dengan suatu perkara kita mengimaninya karena itu datangnya dari Allah. Dan yang tidak ada perkataan yang melebihi perkataan Allah Subhanahu wa taala dari sisi kebenarannya. Waman asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar perkataannya dari Allah Subhanahu wa taala? Waman asdaqu minallahi hadithan. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabar-kabar yang datang dari beliau adalah khabar-khabar yang pasti benar. Karena beliau tidaklah berkata-kata dari hawa nafsunya. Melainkan perkataan-perkataan beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidaklah berucap dari hawa nafsunya, melainkan apa-apa yang dia ucapkan, apa-apa yang dia khabarkan, apa-apa yang dia perintahkan maupun dia larang itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sehingga kewajiban seorang yang mengaku beriman membenarkan semua yang datang dari beliau. Oleh karena itulah Imam As-Sa'di kemudian mengatakan fahadzal imanul ladzi yumayyizu bihil muslim minal kafir li'annahu tasdiqun mujarradun lillahi wa rusuli. Inilah keimanan yang membedakan yang dibedakan dengannya muslim dari yang kafir. Kenapa? Karena pada keimanan seperti ini merupakan bentuk pembenaran yang murni. Merupakan bentuk pembenaran yang murni kepada Allah dan Rasulnya. Adapun pada suatu perkara-perkara yang dilihat, terkadang seorang membenarkan karena memang dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, bukan dikarenakan itu adalah khobar dari Allah dan Rasulnya. Kan tapi ketika pada perkara-perkara yang dia tidak saksikan, kemudian dia mengimani dan membenarkan, maka ini mutlak dan murni. Dia membenarkan karena itu adalah khabar dari Allah dan Rasulnya. Fal mu'minu yu'minu kulli ma akhbarallahu bihi. Dan orang-orang yang beriman itu ya, seorang mukmin itu beriman terhadap semua perkara yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan atau akhbar bihi rasuluhu sawa'un syahadahu aw lam yusyahidhu atau yang rasulnya yang rasulnya telah mengkhabarkan tentang perkara tersebut baik dia menyaksikannya ataupun tidak menyaksikannya baik dia melihat ataupun tidak selama itu khabar dari Allah dan Rasulnya maka wajib baginya untuk beriman wasawa'un fahimahu aq wasawa'un fahimahu wa aqalahu aw lam yahtadi ilaihi aqluhu wa fahmu. baik dia memahami dan menerima dengan akalnya masuk akal khobar-khobar tersebut atau dia tidak mendapatkan petunjuk untuk bisa memahaminya dia harus beriman baik itu masuk akal menurut dia ataupun tidak selama itu khabar dari Allah dan Rasulnya maka wajib baginya untuk membenarkannya bikhilafiz zanatikatil mukadzibin bil umuril ghaibiyah li'anna uqulahum al-qasirah al-muqassirah lam tahtadi ilaiha fakadzabu bima lam yuhitu bi'ilmi berbeda dengan keadaan orang-orang zanatik al-mukadzibin yang mereka mendustakan kabar-kabar dari Allah dan Rasulnya bikhilafiz zanatiqatil mukadzibin bil umuril ghaibiyah Zanadikah yang mendustakan perkara-perkara yang lain. Zanadika ikhwanifillah bentuk jamak dari zindiq. Dan zindiq digunakan oleh para ulama mutakaddimin bagi mereka-mereka yang menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Dari orang-orang yang menunjukkan secara zahirnya muslim akan tapi batinnya kafir. Ini sebagian penggunaan kata zindiq. Nah, orang-orang seperti ini mereka mendustakan perkara-perkara yang lain. Lianna uqulahum al-qasirata al-muqassirata lam tahtadi ilaiha. Karena akal-akal mereka yang pendek dan pandangan-pandangan mereka yang sempit tidak bisa untuk memahami apa-apa yang datang dari Allah. Tidak mampu untuk menerima apa-apa yang datang dari Allah dan Rasul yang berupa khabar-khabar yang baik tersebut. Sehingga mereka pun mendustakannya. Fakat dabu bima lam yuhitu bi ilmi. Mereka mendustakan perkara-perkara yang tidak mampu mereka ilmunya tadi fafasadat uquluhum wa marajat ahlamuhum sehingga rusaklah akal-akal mereka. dan angan-angan mereka pun buyar. Wazatkan uqulul mu'minin al-musaddiqin al-muhtadin bihudallah. Kebalikannya, orang-orang yang beriman akal-akal mereka pun menjadi bersih ya. orang yang beriman yang membenarkan dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala akal-akal mereka menjadi bersih terbebas dari penyimpangan-penyimpangan terbebas dari berbagai macam angan-angan yang kosong inilah perbedaan yang membedakan orang-orang muslim dengan orang-orang kafir yaitu keimanan mereka terhadap perkara-perkara yang lain. sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini sebagai sifat pertama kali merupakan kriteria pertama kali seorang bisa mendapatkan level muttaqin seorang yang bertakwa yaitu yang beriman terhadap perkara-perkara yang lain. Kemudian beliau mengatakan wa yadkhulu fil iman bil ghaibi al iman bi jami'i ma Allah bihi min al ghuyubil madiyah wal mustaqbalah. Dan masuk masuk dalam keimanan terhadap perkara-perkara yang gaib, keimanan terhadap semua hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Baik dari perkara-perkara gaib yang telah lewat berupa berita-berita orang-orang yang terdahulu berupa berita-berita tentang terciptanya alam semesta ini. Pokoknya semua yang telah lewat yang tidak kita saksikan wajib untuk kita benarkan jika datangnya dari Allah dan Rasulnya wal mustaqbalah demikian pula berita-berita tentang perkara yang akan datang wa ahwalil akhirah dan keadaan-keadaan pada hari akhir jadi semua perkara-perkara gaib yang dikabarkan kepada kita dari Allah dan Rasulnya wajib untuk kita imani. Kemudian beliau berkata, wa haqaiqi awsafillah wa kaifiyatiha dan hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan kaifiyahnya. Pada pelajaran ini, Pada perkataan ini, Khwanifillah, ini termasuk salah satu ketergelinciran Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan kemungkinan ini adalah sabkul kalam dari beliau Kenapa? Karena hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan kaifiahnya ini tidak akan mungkin seseorang untuk mengetahuinya. Karena merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ketika beriman terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala mereka beriman dengan maknanya mereka paham makna sifat-sifat tersebut akan tapi hakikatnya tidak bisa diketahui. Demikian pula kaifiyahnya, bagaimananya itu tidak boleh ditanya-tanyakan. Sehingga datang dari para salaf mereka mengatakan ketika ditanya tentang ayat-ayat atau hadis-hadis yang menyebutkan di sana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, amirruha kama ja'at amiruha kama ja'at. Jadi kalian terangkan, kalian pahami dan kalian riwayatkan sebagaimana datangnya. Ketika menyebutkan satu sifat, misalnya yadullahi Tani, tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang, maka diriwayatkan dan disampaikan sesuai dengan datangnya dalam Al-Qur'an dan sifat-sifat yang lain. Akan tetapi tidak boleh seorang untuk menanyakan kaifiahnya atau mempertanyakan tentang hakikatnya bagaimana. Karena kedua perkara ini akhwanifillah itu ditutup pengetahuannya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah sunnah wal Jamaah dalam perkara ini. Ketika datang seorang kepada Imam Malik rahimahullah taala bertanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kaifa istawa? Ar-Rahman itu yakni Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Kemudian orang tadi berkata, "Bagaimana istiwa itu?" Maka Imam Malik rahimahullah taala ditanya dengan pertanyaan yang dahsyat ini, pertanyaan yang belum pernah beliau dengar dari para salaf. Gemetar tubuh beliau dan keluar keringat beliau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan taufik sehingga bisa memberikan jawaban yang begitu bagus sehingga dijadikan kaidah dalam permasalahan ini. bahwasanya al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun was su'alu anhu bid'ah bahwasanya istiwa itu diketahui maknanya diketahui kan tapi kaifiahnya itu tidak diketahui dan bertanya tentangnya merupakan kebid'ahan dan ini dijadikan kaidah pada semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makna dari sifat-sifat Allah diketahui maknanya karena datang dalam bahasa Arab, datang dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti diketahui maknanya. Akan tapi yang tidak diketahui adalah kaifiahnya. Tidak mengetahui bagaimananya itu karena manusia ilmunya begitu pendek dan begitu sempit wala yuhituna bihi ilma tidak ada ya, atau mereka itu dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa melingkupi ilmu Allah Subhanahu wa taala ini tentang kaifiah bahkan bertanya tentang kaifiah ini merupakan kebidahan sehingga apa yang ditulis oleh Imam Asadi rahimahullah taala di sini hendaknya diberi tanbih bagi mereka-mereka yang telah mendapatkan kitabnya atau memiliki kitabnya atau yang belum memiliki hendaknya dicatat pada bagian ini Imam As-Sa'di rahimahullah taala terjadi ketergelinciran yang mungkin kemungkinan besar ini adalah karena sempuh kolam jadi dia menulis secara tidak sengaja kenapa kita katakan demikian karena akidah Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam permasalahan sifat adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian alasan kenapa kita katakan bahwasanya ini adalah satu paham kemungkinannya adalah beliau menulisnya tidak sengaja karena beliau dalam akidah wasitiyah ya. dan Imam Az-Zadi rahimahullah taala mempunyai ya, mempunyai ringkasan terhadap akidah uh, eh, al-aqidah al-wasitiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang beliau sebut dengan at-tanbihat al-latifah fi mahtawat alaihi al-wasitiyah min al-mabahith al-manfiyah min al-mabahith al-munifah ya catatan-catatan yang tebus pada apa-apa yang dicakup oleh akidah al-wasitiyah ya, pada pembahasan-pembahasan dalam akidah al-wasitiyah beliau mengatakan pada kitab tersebut fa'innal innal firqatan najiyah ahla sunnati wal jamaah yu'minuna bidzalika kama yu'minuna bima akhbara Allah bihi fi kitabih min ghairi tahrifin wala ta'tilin ومن غير تكييف ولا تمثيل karena sungguhnya firqah an-najiyah yakni ahlu sunnah wal jamaah mereka beriman dalam masalah asma wa sifat masalah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala mereka beriman sebagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala khabarkan dalam kitabnya tanpa tahrif dan taktil tanpa menyimpangkan maknanya, maknanya dan tanpa menolaknya tanpa juga membagaimanakan menentukan kaifiahnya dan tanpa menyerupakannya dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini tanbih yang juga disebutkan oleh pengarang kitab yang mentaklik tafsir As-Sa'di. Di sana beliau mentaklik beberapa ibaroh-ibaroh yang disebutkan oleh Imam Asy'ari rahimahullah taala yang dipahami ya, sebagai suatu bentuk keliruan. Hal ini menunjukkan ya Fanifillah bahwasanya tidak ada kitab di dunia ini karangan manusia yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala, hanya kitab Allah Subhanahu wa taala sajalah yang sempurna. Sebagus apapun suatu kitab, karena itu adalah karangan manusia, mesti di sana ada kekurangan. Dan dari sini pula kita mengambil suatu faidah yang besar. Bahwasanya seorang muslim tidak boleh kemudian menggantungkan agamanya kepada manusia. Sehingga apa yang datang dari orang tersebut kita terima begitu saja tidak mengambil semua agama dari orang tersebut tidak. Akan tapi wajib bagi seorang muslim untuk menggantungkan agamanya pada apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Yang datang berupa dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Sebab yang namanya pemahaman manusia itu tidak sempurna Sebagaimana datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu laisa ahadun illa yu'khadhu min qawlihi wa yurad ghairan nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah seorang pun kecuali perkataannya itu diterima perkataannya itu diambil dan ditolak kecuali nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak ada kemudian manusia setinggi apapun derajatnya dari kalangan ulama yang diagung-agungkan selama dia bukan nabi maka perkataannya diterima dan ditolak karena tidaklah boleh seorang mengambil perkataan manusia secara mutlak kecuali apa-apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini akidah nanti wal Jamaah yang hendaknya terpatri pada diri-diri kita semua mana yang berjalan di atas dalil itulah yang diikuti. Dan mana yang menyelesaikan dalil, menyelesaikan kebenaran, maka itu ditinggalkan. Setinggi apapun derajat dia, semasyhur apapun dia, kalau menyelesaikan kebenaran, menyelesaikan dalil-dalil, maka tidak boleh diambil perkataannya. Ini faedah yang diambil di sini. Bukan berarti kemudian apa yang dengan sebab apa yang ditulis di sini oleh Imam As-Sa'di rahimahullah taala kita mengatakan bahwasanya akidah Imam As-Sa'di bukan akidah dusun nanti jamaah. Tidak demikian. Karena tadi kita katakan kemungkinan adalah sangku malam Karena Imam As-Sa'di dalam akidah-akidah yang lain menjelaskan bahwasanya beliau berjalan di atas akidah Ahlussunnah nanti Jamaah dalam masalah asma wa sifat. Kemudian berkata Imam Malik yang kita lewatkan tadi, lafaz konteksnya adalah al istiwa ghairu majhulun wal kaifu ghairu ma'qulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'ah wa araka rajulun zur akhriju Istiwa itu sesuatu yang diketahui, bukan perkara yang asing. Diketahui maknanya dalam bahasa Arab. Adapun kaifiyah itu tidak bisa dipahami. Seorang tidak bisa memasukkan perkara tersebut dalam akal-akalnya. Dan keimanan terhadap istiwa adalah perkara yang wajib. Sedangkan bertanya tentang kaifiahnya itu merupakan kebidahan. Dan aku melihat engkau adalah seorang yang jelek, keluarkanlah. Memerintahkan kepada apa siapa-siapa yang ada di masjid tersebut untuk mengeluarkan. Ini sahih dari Imam Malik Demikian pula lafaz ini saya dari guru, beri, guru beliau. Guru Imam Malik yaitu Rabi'ah. Jawaban yang demikian ini. Ini tanbih untuk apa yang ditulis Imam As oleh Imam Asadi rahimahullah taala pada poin ini yaitu pada perkataan beliau bahwasanya iman terhadap hakikat al sahillah wa kaifiyatiha termasuk dalam keimanan terhadap perkara-perkara yang lain. Kemudian beliau mengatakan wa haqaiqi awsafillahi wa kaifiyatiha wa ma akhbarat bihi ar-rusul min dhalik. Dan apa-apa yang para rasul menghabarkan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ataupun dari perkara-perkara eh, gaib baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Fayu'minuna bi sifatillahi wa wujudiha dan beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan wujudnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat-sifat berbeda dengan orang-orang mu'attilah yang mereka meniadakan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Karena menurut mereka apabila kita menetapkan sifat bagi Allah, hal itu akan mengakibatkan Allah itu sama dengan makhluknya. Semua ini tidak lain muncul dikarenakan kerusakan akal mereka. Sebab Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis-hadis beliau tentang sifat Allah kecuali agar kita beriman dengannya. <clears throat> Keimanan yang benar bukan keimanan yang dibangun di atas penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Dan insya Allah pembahasan terperinci tentang dan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah sifat-sifat Allah kita bahas tersendiri pada pelajaran akidah. Dan yang jelas di sini ya Qanikinlah yang wajib untuk diimani oleh seorang muslim dalam hal-hal yang baik yaitu beriman dengan kabar-kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Baik kabar itu berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi maupun yang akan datang. Baik khabar itu berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau yang lainnya. Nah, bila berhubungan dengan sifat-sifat Allah, maka wajib untuk beriman tanpa mempertanyakan bagaimananya dan tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Demikian pula tanpa menyimpangkan maknanya atau menolaknya wa wa illam yafhamu kaifiyataha dan mereka meyakininya meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka tidak paham tidak mengetahui keifiyahnya. lafaz ini bukan berarti kemudian perkara yang awal itu yang disebutkan di depan ya, itu ditafsirkan dengan ini tidak. Karena yang awal belum mengatakan apa? Wa yadkhulu fil imani bil ghaib al imanu bihaqaiqi awsafillah. Ini kalau kita buang atau-atau yang disebutkan di depan. Termasuk dalam keimanan terhadap perkara-perkara yang baik adalah al imanu bihaqaiqi awsafillah wa kaifiyatiha. Paman akhbarat bihir Rasulullah min dalik. Dan kemungkinan ya mungkin juga seorang memahami ya, untuk didudukkan apa yang beliau lafalkan ini bahwasanya seorang harus yakin bahwasanya sifat-sifat Allah itu hakiki. Itu mungkin makna yang diinginkan. Bahwasanya sifat-sifat Allah itu hakiki, bukan majazi. Demikian pula bahwasanya sifat-sifat Allah mem mesti mempunyai kaifiat. Kalau yang diinginkan makna ini berarti makna sahih. Kalau yang diinginkan seperti ini maka maknanya sahih. Bahwasanya maksud iman terhadap hakaik awsabillah kan tapi lafadznya seharusnya tidak demikian. Itu beriman bahwasanya sifat-sifat Allah itu hakiki. Sifat-sifat yang hakiki bukan sekedar sesuatu yang majaz. Ini benar. Nah kita harus nanti wal Demikian pula beriman bahwasanya sifat-sifat itu mesti mempunyai kaifiah. Kan tapi kita tidak boleh untuk mempertanyakan kaifiahnya bagaimana, terlebih lagi kita menetapkan kaifiah sifat-sifat Allah itu bagaimana. Baik. Yang jelas, ya, jelas dalam perkara ini keimanan seorang muslim terhadap perkara-perkara yang lain dalam masalah iman terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidaklah dituntut ya bahkan bukan termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah kemudian beriman terhadap hakikat sifat-sifat Allah itu bagaimana demikian pula kaifiah sifat Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana kan tapi cukup ya beriman dengan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya mengetahui maknanya ya, mengetahui maknanya adapun kaifiah dan hakikatnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala.